Setelah itu beliau menyebutkan dalil wajibnya menyerahkan seluruh dan segala macam jenis ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Lalu setelah itu beliau menyebutkan bahwa barang siapa yang memalingkan salah satu di antara sekian jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka dia musyrik kafir berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala wa may yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bih فإنما حسابه عند ربه innahu la yuflihul kafirun. Dan di sini ada sedikit tanbih ketika beliau mengatakan wa minhu ad-du'a wal khawf war raja. Bahwa semestinya beliau mengatakan wa minha ay min anwa'il ibadah atau minal ibadat. Naam. Kalau wa minhu mudzakkar, kembalinya kemana? Naam. Dan ada kemungkinan bahwa kalimat wa minhu ini mungkin bukan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mungkin saja disebabkan karena terjadinya kesalahan dalam percetakan di dalam banyak nuskha. Nah, dan bukan dari kesalahan Syekh rahimahullahu taala. Wallahu a'lamu bissawab. Jelas kalau kita mengatakan wa minhu kembalinya tidak diketahui Kecuali kalau kita mengatakan wa minha ay minal ibadat atau wa min anwa'il ibadah. Kemudian setelah itu beliau mulai masuk pada perincian adillah. Dari poin-poin yang beliau sebutkan dari anwa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah, beliau menyertakan masing-masing dalil. Apakah dari Al-Quranul Karim, atau dari sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وفي الحديث di dalam hadis kata beliau ad-du'a mukhul ibadah doa itu adalah mukh mukh itu artinya khalis intisarinya ibadah, sumber ibadah. Dan hadis yang diriwayatkan dengan lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan Al-Imam Tirmidzi asyara ila dha'fi. Beliau mengisyaratkan bahwa riwayat ini lemah. Beliau mengatakan hadza haditsun gharib la na'rifuhu illa min hadits Ibn Lahi'ata. Bahwa ini hadis gharib. Kebanyakan yang disifatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala beliau menyatakan hadis gharib kebanyakannya lemah. Naam. Kebanyakan yang beliau sifatkan bahwa ini hadis yang gharib kebanyakan riwayat tersebut beliau menunjukkan kelemahannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah taala di dalam beberapa kawaid dalam tamamul minnah kita tidak mengetahui riwayat ini kecuali dari jalannya Abdullah bin Lahiyah dan Abdullah bin Lahiyah dhaif walaupun sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengecualikan kecuali apabila al-abadilah meriwayatkan dari beliau. Di antaranya Abdullah ibn Mubarak. Kalau meriwayatkan hadis dari Abdullah ibn Lahi'a maka riwayatnya sahih karena Abdullah ibn Mubarak meriwayatkan hadis-hadis Ibnu Lahiyah sebelum terjadinya perubahan hafalan yang ada pada Ibnu Lahiyah karena sebagian para ulama menyatakan pada asalnya Abdullah bin Lahia ini Sikoh kalau dia meriwayatkan dari kitabnya. Karena dia lemah dari sisi hafalan. Sehingga kalau dia membaca dari kitabnya, diterima riwayatnya. Nah, setelah itu sempat terjadi kebakaran di rumahnya yang menyebabkan kitabnya pun seluruhnya terbakar. Kitab-kitab hadisnya, riwayat-riwayatnya seluruhnya terbakar. Sehingga dia membacakan hadis dari hafalannya. Maka terjadilah kelemahan dari sisi ini. Sehingga mereka yang meriwayatkan sebelum terjadi peristiwa kebakaran itu maka disohekan riwayatnya karena Ibnu Lahia tidak membacakan hadisnya kecuali dari kitabnya. Di antara yang meriwayatkan adalah Al-Abadilah seperti Abdullah bin Mubarak. Di antaranya juga Abdullah bin Yazid bin Mukri. Nah, dan sebagian dari kalangan para ulama ada yang melemahkan Abdullah bin Lahia secara mutlak bahwa sebelum terbakar rumahnya pun sudah lemah pada asalnya. Ya, terbakarnya rumahnya semakin lemah. Ya, dengan terbakarnya kitabnya, dia pun semakin izdada dha'f. Al-muhim, hadal hadith min hadat tariq. Bahwa hadis ini dari jalannya Abdullah bin Lahiyah dan dia adalah seorang perawi yang baif dan juga Al-Abadilah tidak meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Lahiyah. Ini jalan yang menyebabkan lemahnya riwayat ini. Adapun yang sahih dengan lafaz yang sahih adalah yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dari hadis An-Nu'man ibnu Bashir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dengan lafaz inilah yang sahih. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Maka ini merupakan nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa doa merupakan ibadah. Bahkan di dalam riwayat yang lain juga dengan sanad yang sahih dalam riwayat Al-Imamul Hakim dari Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Afdalul ibadati ad-du'a." Ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling utama itu adalah doa. Dan hadis ini pun disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' Naam Hadis ini beliau jadikan sebagai dalil bahwasanya doa itu termasuk dari jenis ibadah. Istidlalnya jelas. Hanya riwayat yang beliau jadikan sebagai dalil terdapat kelemahan. Nah, tapi kalau kita nanti membaca matanya tetap antum baca, jangan antum rubah. Jangan antum mengatakan wafil fil hadithi du'a um huwal ibadah itu matan antum bukan matan syekh. Ya, jadi jangan dirubah kecuali kalau dalam hal menjelaskan ya baru antum jelaskan bahwa riwayat dengan lafat ini terdapat kelemahan walaupun maknanya sahih tapi dengan lafaz ini terdapat kelemahan. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbmu, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati ini yang menjadi syahid. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Tadi beliau ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan nih berdoalah kepadaku. Orang-orang tidak berdoa kepada Allah berarti mereka sombong. Sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini doa itu adalah ibadah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadza syuru'un minal muallif rahimahullah taala. Ini menunjukkan mulainya al-muallif rahimahullah fi adillati anwa'il ibadah dalam menyebutkan dalil-dalil jenis-jenis ibadah allati dzakaraha fi qaulih yang beliau sebutkan pada perkataan beliau wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul islam wal iman wal ihsan wa minhu du'a'u ila akhirih فبدأ رحمه الله bidhikril adillati ala du'a. Maka mulailah rahimahullahu taala menyebutkan dalil-dalil tentang doa itu adalah ibadah. Wa sayati insyaallah tafsilu adillatil islami wal imani wal ihsan. Dan akan datang insyaallah taala perincian dalil-dalil tentang Islam, iman dan ihsan wastadallal mu'allif rahimahullah dan al-muallif berdalil bima yurwa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan apa yang diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala bahwa beliau bersabda ad-du'a mukhul ibadah Doa itu adalah mukhul ibadah. Dan telah kita jelaskan kedudukan riwayat ini. واستدل كذلك بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang enggan untuk berdoa kepada Allah mereka masuk ke dalam jahanam dalam keadaan mereka hina fadallatil ayatul karimatu ala anna du'a minal ibadah maka ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa doa itu termasuk dari ibadah. Walau lagali kalau tidak demikian, kalaulah doa itu bukan dari ibadah, ma soha ayyukal, tentunya tidak benar untuk dikatakan, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam adakhirin. Setelah beliau sebutkan wajibnya berdoa kepada Allah, berdoanya kepada Allah, Kemudian setelah itu Allah menjelaskan bahwa yang sombong dari beribadah padaku. Ini ada hubungannya dengan lafaz yang sebelumnya bahwa orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh mereka telah sombong terhadap Allah. Sombong disebabkan karena mereka tidak berdoa kepada Allah, yakni mereka sombong dari beribadah kepada Allah karena doa itu adalah ibadah. Wal istidlal wadihun insyaallah. Pendalilan dari ayat ini jelas. Faman da'a ghairallahi azza wa jalla bi syai'in. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah azza wa jalla dengan sesuatu la yaqdiru alaihi illallahu dengan sesuatu yang tidak ada yang mampu terhadapnya kecuali Allah. Fahuwa musyrikun kafir. Maka dia musyrik kafir. Nah, yang mendatangkan madarat dan manfaat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kamu minta untuk didatangkan manfaat atau menolak kemudaratan itu dari selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Jangan minta kepada jin untuk diberikan keselamatan. Jangan minta kepada pe pemelihara gunung Merapi agar kemudian menjaga kampung. Jangan minta kepada Nabi untuk menjaga keselamatan negara. Jangan minta pula kepada malak dari malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ini dan itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawaun kanal mad'u hayyan aw mayitan. Sama saja apakah yang dimintai doa itu masih hidup atau sudah mati. Naam. Wa man da'a hayyan bima yaqdiru alaih. Barang siapa yang berdoa kepada yang hidup, menyeru kepada yang hidup, bima yaqdiru alaihi dengan apa yang dia sanggup atasnya, Mitlu ayyakul, misalnya dia mengatakan, Ya fulan atau imni, wahai fulan berikan aku makan. Mintanya kepada siapa? Ya. Misalnya dia minta kepada orang yang lewat. Ya fulan atau imni. Ya. Wahai bapak yang kaya, berikan aku makan. Ya fulan iskini. Wahai bapak yang kaya, berikan aku minum. Fala syai'a fihi. Nah, ini tidak mengapa yang demikian. Kenapa? Karena fi kudratihi. Dalam kesanggupan dia. Naam. Wahai fulan, belikan aku ini. Wahai fulan, berikan aku motor. Naam selama masih dalam kesanggupan dia, tidak mengapa. Hmm. Kalau dia berdoa kepada seseorang, ya, yang dia tidak mampu, misalnya dia mengatakan, ya fulan, berikan aku mobil. Orang yang dia minta itu orang miskin, nggak punya harta. Itu apa itu ya akhi? Musyrik. Hmm? Apa itu? Hah? Sia-sia, kurang ajar ya nih. Hah? Nah, kamu meminta kepada orang yang dia tidak mampu dalam artian sebagian keadaan manusia mampu untuk mendatangkannya. Kebetulan orang ini tidak mampu. Ya bukan syirik. Nah, tapi kalau kamu bilang sama dia, wahai fulan saya haus, tolong turunkan hujan dari langit. Saya mau minum. Nah, kamu berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam apa-apa yang mereka tidak sanggup untuk mendatangkannya kecuali Allah. Nah, Wa man da'a mayyitan au ghaiban. Siapa yang menyeru atau berdoa kepada orang mati. Ya. Atau orang yang gaib. Hidup tapi tidak ada. Nah. Bimithli hadha seperti ini. Fa innahu musyrik. Maka sesungguhnya dia ini apa? Musyrik li'annal mayyita awil ghaiba la yumkinu ayyakuma bimithli hadha. Karena orang yang mati ataukah yang gaib itu tidak mungkin untuk lakukan seperti ini. Datang ke kuburan. Minta. Ya. Wahai Abdul Qadir Jailani, berikan aku makanan Sungguh saya dalam keadaan lapar. Musyrik. Nah. Atau kepada yang gaib. Kamu minta makanan orangnya. Ya. Tidak ada hubungan dan tidak mendengarkan perkataan kamu karena dia di tempat lain, yang jauh. Ini juga musyrik. Fadu'auhu iyyahu yadullu ala annahu ya'taqidu anna lahu tasarrufan fil kaun. Maka seruan dia kepada orang itu menunjukkan bahwa dia mempunyai keyakinan bahwa orang ini memiliki tasarruf. Punya andil, punya hak dalam berbuat fil kaun di alam ini. Nah, minta kepada ha, salah seorang syekh misalnya, salah seorang habib yang ada di Terim sana. Kamu di Indonesia minta, wahai habib, sungguh saya dalam keadaan kesulitan, tolong berikan saya makanan dan minuman. Habibnya di Hadramaut. Nah, fala syakka annahu syirkun. Maka ini kesyirikan. Fayakunu bidhalika musyrikan. Maka dari sisi ini dia musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna doa nau'an. Ketahuilah bahwa doa itu dua macam. doa mas'alatin wa doa ibadah. Doa masalah dan doa ibadah. Fadu'aul mas'alati huwa doa'u talab. Adapun doa masalah adalah doa meminta. Ay talabul hajat. Meminta keinginan-keinginan hajat keperluan Wahuwa ibadatun. Dan ini adalah merupakan ibadah. Idza kana minal abdili rabbi. Apabila itu dari hamba kepada Rabbnya. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah. Liannahu yatadammanu liftiqara ila Allah ta'ala wal luju'i ilaih. Karena dengan perbuatannya itu, memintanya itu, mengandung perasaan butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia butuh perlindungan kepada Allah wa i'tiqadu annahu qadirun karimun wasi'ul fadli wal rahmah dan meyakini bahwa Allah itu maha kuasa maha mulia luas keutamaan dan rahmatnya ini menjadi ibadah Wa yajuzu idza sadara minal abdi li minal makhluqina. Dan boleh pula dilakukan apabila berasal dari hamba kepada hamba yang lain, sesama manusia, dari kalangan makhluk. Idza kana al-mad'u yaqilu du'a apabila orang yang diseru itu bisa memahami panggilan itu. Bisa memahami seruan itu. Kamu memanggil dia, dia datang. Berarti dia faham. Ya. Nah ini tidak termasuk ibadah yang seperti ini. Wayak diru alal ijabah. Dan dia mampu menjawab panggilan tersebut. Nah, ini tidak termasuk ibadah. Kama sabaqa fi qalil qail sebagaimana yang telah terdahulu perkataan seorang ya fulan atau imni. Wahai fulan, berikan aku makan. Nah, ini tidak termasuk dalam jenis ibadah. Akan tetapi masuk dalam doa masalah secara lugah, secara bahasa. Wa amma doaul ibadah adapun doaul ibadah fa abbada bihi lil mad'uwi talaban li thawabihi wa khaufan min iqabih. Doa ul ibadah itu adalah seseorang beribadah lil mad'u <coughs> kepada yang diseru, yang didoai. Tempat kita berdoa. Tolaban litawabih mengharapkan pahala wa khaufan min iqabi takut dari siksanya wa hadha la yasihhu li ghairillah dan ini tidak sahih untuk diserahkan kepada selain Allah وَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ syirkun Memalingkannya kepada selain Allah syirik besar, mukhrijun anil millah. Mengeluarkan dari agama. Wa alaihi yaqa'ul wa'idu fi qawlihi ta'ala. Dan atas inilah terdapat ancaman dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Innal yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Maka dari sini beliau memahami bahwa yang dimaksud dengan doa di sini adalah doa ul ibadah dengan firman-Nya innalladzina yastakbiruna an ibadati yang sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani fiddin azakumullah penjelasan yang singkat dari Syekh Nuthaimin rahimahullah berkenaan tentang permasalahan doa. Wallahu a'lam bissawab ila huna hukumnya berdoa kepada selain Allah syirik kalau anak panggilan ya Salman ta'al anak musyrik Hah? Tuh, antum tadi bilang syirik Hah? Ah, itu yang anak minta. Kayak rinciannya. Nah, nabas. Faddalu barakallahu fikum.